Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas lanjutan dari ayat-ayat Ghoribah dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang ayat yang ke-11 dari surat Yusuf. Di situ ada tertulis lafad la ta'manna. La ta'manna. Di metode Syafi'i ada di halaman ke-84. tulisannya la ta'manna nunnya bertasydid cara membaca nun bertasydid di sini ada ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara ismam. Cara ismam adalah dengan memonyongkan dua bibir kita. Jadi ismam ini dijelaskan oleh para ulama adalah membaca dengan memonyongkan dua bibir kita. Karena sesungguhnya di situ ada harokat domah yang terbuang, tapi kita isyaratkan dengan dua bibir kita. Karena mengucapkan domah itu dengan monyong. Oleh karena itu ketika kita membaca la ta'manna maka kita harus monyong di nun bertasydid. La ta'manna la mana? Jadi ketika man maka kita siap-siap tua bibir kita monyongkan dan kita monyongkan la ta'manna ya. Ini cara yang pertama namanya ismam. Cara yang kedua adalah dengan raum. Raum artinya membaca sebagian besar harokat domah. Asal dari la ta'manna adalah la ta'manuna. Nun bertemu dengan nun diidghamkan kemudian menjadi tasydid. Dan ketika kita ingin membaca dengan raum, kita baca dengan agak sedikit cepat di nun yang pertama. Ya, jadi bacanya tidak la ta'manuna tapi la ta'manuna ta'manuna ta'manuna seperti itu. Jadi harokat nun pertama dibaca lebih cepat. Ada yang mengatakan sepertiga dari harokat Allahu alam. Ini cara membaca ayat ke 11 dari surat Yusuf pada la, la, pada lafaz la ta'manna. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.